Jelas ya Mas ya? Oke, bismillah mudah-mudahan ini semua adalah alat dan teknologi ilmu supaya Anda nanti menghadapi apa dalam pekerjaan Anda di rumah, di kampus, di warung, di pasar, dimanapun Anda memiliki kejelian surgawi anda memiliki spektrum seperti matanya burung yang bisa melihat dari ketinggian 300 meter, melihat ikan sangat kecil dan langsung menyongsong ikan itu dalam garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya dan seterusnya itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati kat, dia tidak melewati arti. Karena cinta yang sejati tidak pakai arti. Bahkan arti menjadi barang mainan ketika orang sudah bercinta. Kata-kata semua malah diingkari ketika Anda tidur sama istri Anda atau sama suami Anda. Anda bilang tidak tahu, bilang tahu, bilang sudah tahu ini punya siapa dek. Lalu sih ngerti ya? Takon. Ya, ka karena menilainya jangan seperti orang belajar kata dan makna karena disitu itu cinta. Kalau cinta memang memang ya itu kata men dunia menjadi permainan kalau anda dipermainkan dunia anda gagal hidup ini dunianya untuk anda pegang jangankan dunia iblis setan saja untuk anda kendalikan anda tidak boleh menolak iblis menolak setan melawan Tuhan kalau anda menolak iblis ayo piye angel lah menolak iblis berarti menolak Tuhan oh terus orang berpikir oh berarti iblis itu sefiak sama Tuhan enggak tidak begitu cara berpikirnya. Ada dialektika, ada komposisi, ada perjodohan. Jadi iblis itu kan lambangnya api. Api itu kalau anda kelola dia, dia api itu nar, nun sama rok tinggal sela-selanya lurus apa menunduk. Kalau menunduk dia apa sing kok senengi sing kok mani sing kok bilo-bilo mati-matian jebul kuwi sing mbebayani kowe kuwi sing buka lawang tinggu penjajahan Cina dan Amerika sekaligus sehingga Republik Indonesia menjadi poliandri janda kembang yang dikawini dua lelaki sekaligus digilir awan Cina di Amerika iya aku ngomong terang-terangan mulanya aku ngomong empun diterus ke mungkin kaget loh ada banyak yang anda tidak tahu tentang Indonesia ini rakyat ini punya rahasia yang tidak-tidak ini aneh sampean paling pol menjalankan tugas dari Dajjal dan Yakjud Majud. Dulu Dajjal sudah, sekarang giliran Yakjud Majud ikut masuk ke sini. Jangan lupa, Indonesia ini ada darah iblisnya. Iblis itu luwih senior, luwes ampuh. Ku nek wis ngamuk bocah-bocah kuwi modar kabeh. Kurang dihitungan cah-cah. Nek wis ngunuki wah wis medeni Indonesia. Imannya tidak ada yang berani. Dan kita seakan-akan tenang-tenang saja di diperlakukan seperti itu, tapi jangan lupa akan ada hari di mana mereka akan kaget terhadap apa yang mereka lakukan. Maka sejak sekarang saya akan peringatkan kepada mereka, dipikir meneh Pak, Duk, le, dipikir meneh, dihitung meneh. Jangan GR sama Indonesia. Iki Indonesia loh. Ki aneh loh, ki bonek kabeh loh. Kabeh bonek. Ya, bondo bismillah, Ora sembayang ya kendel. Itu nopo-nopo gitu. Keren. Enggak, ya. Terkusi ya, ya. awak keren, keren, keren, keren. Orang Indonesia itu dia alasan, dia alasan apa wae. Orang mati-mati dia pakai apa tidak-tidak orang mati-mati digawe sedih ra Ono kasus apa langsung gawe meme, langsung gawe apa ono kayak gitu ono nusron ngomong yang paham Quran hanya Quran terus digambar kalau kura sihat terus Qura nenek. maksud Mb, aneh harus berhenti jadi tukang tafsir gitu gurung sedina loh kuwi Wisu wis ana ngomong kuwi. Jadi orang Indonesia itu begitu cerdasnya, begitu kuatnya sehingga ditindas kayak apapun mereka tidak mati-mati. Sehingga suatu hari penindasnya akan capek sendiri. Diperkosa berjam-jam, Sing perkosa wis mungkin iya. Terus sing diperkosa ngene. Iku sampun niki. Monggo, monggo, monggo saya mboten apa-apa. Bal-balan Kita musuh Vietnam, musuh Korea eh, dipergini apa enggak mas? Pergerakan kita Rusak sekecane Indonesia. Indonesia itu nggak gila. Artinya orang orang mendem. Indonesia itu tidak mendem. Gitu. Itu. Rokok diunggah ke saya ketemu. Rumah ini jadi frustrasi. Yang bisa ini dari saya ketemu. Ayo. Dia malah nyemot rokok. Ya Allah, saya upe naik ke yang ini. Limolah sewu, saya ketemu, kena ego. Lu malah nungguin. Ya. Apa orang lindas sih? BBM jari mundak, rasido mundak, yang Jawa Timur, dan Sundi jari mundak. Ayo, enggak, ayo. Ayo, Engko sore, engko sore, enggak. Suwen ayo wis. Indonesia. Itu neraka besok sok ditantang. Sampai akhirnya neraka menolak orang Indonesia. Nah, nah, nah. memintamu ya Allah, aku siap bertugas melaksanakan perintahmu dengan satu syarat, jangan orang Indonesia masuk ke wilayah wilayahku. Nanti apiku ditertawakan, ya kan? Malah jadi status di ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Bagus diteruskan ya pemikirannya diteruskan sampai matang betul ilmunya sampai matang mentalnya sampai matang spiritualnya dan jangan ada yang bicara matang intelektual matang moral matang mental matang spiritual harus seimbang di antara keempat empatnya kalau spiritual kok kita jadi hantu nah intelektual kok jadi watu nek mental kok ya nek mental kok kue koyong gendeng Ndru sing ora ngerti. Memang ini, ngene. Kuwi ora ngerti. Sing arep dilawan sapa? Iki jenenge mental, mental kok, gitu. Moral kok apik banget. Apik banget ning ning ora ngerti apik karo sapa. Kudune kudune gagah malah dhek nyun sewu. Kudune nyun sewu malah gagah, kan gitu. Nah, jadi kalau orang ilmunya tidak matang, mentalnya hebat. Maka spiritual, mental, intelektual, proses oh, ini, moral harus seimbang. Manusia hidup itu di mizannya Allah. Wassama arokaha walau al mizan. Asal Anda belajar keseimbangan. Semua pelajaran di sekolah itu untuk menciptakan keseimbangan hidup. Apa saja, pelajaran apapun untuk menciptakan. Kalau kamu pintar tapi tidak seimbang, ya merusak. Kue kendel rasa imbang, bojomu kaploki piye wah kaplok. wah terus apa spiritual nira seimbang sholat wae wiritan sholat selawatan gak tau nyambut gawe Usume wong kerja pagi dina minggu kowe wiritan. Dene papras-papras wit-witan ya to resik-resik parit kuwi ning jendela ketok wedo. Iya, iya, iya. Kuwi tak dongake mung kono sing nggo pacul ro ya. Pacul ndase gitu. Jadi harus seimbang wiritan 3T Bu ya. Harus pada tempatnya, harus pada waktunya, harus harus tepat aturannya. Kiai Kanjeng menjalankan tiga t itu. Kalau telat sedikit bunyinya lain. Kalau waktunya telat, kalau aturannya, misalnya aturan nada, selip sedikit aja jelek. Waktunya harus tepat, teng harus tepat, sama harus cuit harus tepat. Jadi 3T. Jadi ini grupnya kita rubah malam ini namanya Kiai 3T. ini benar-benar memang betul, memang begitu hidup itu harus tepat waktunya. Jangan dipikir kebaikan itu selalu baik, karena kebaikan yang tidak pada waktunya itu keburukan. Kue sholat subuh, duhur, duhur. Iya, juga gue. Iya, gue. Mentang-mentang Gusti Allah ngomong ya sudah apa-apa sak tangimu penting subuh. Akhire tangi jam 11 sholat subuh. Begitu rakaat kedua Allahu Akbar Allahu terus zuhur. Nah, jadi jadi semua harus tepat aturan, tepat waktu, dan tetap apa tepat tempatnya. Bercinta dengan istri itu indah, baik, dan benar. Tapi kalau tidak tepat tempatnya, misalnya neng berdu, apa neng nira temanmu, kepungkang, kepungkung, gitu, dan gobok, sedang menjalankan persuami istri yang ibadah. memberi apa namanya cinta rasul cinta rasul tapi harus di tempat yang tepat ojo ning mirat apa meneng ning pogo dhuwur kae apa ana sing ning sumur barang nunggu kali kae wes ana meneng dayu ya di kurang di oh kae Bila bosok ya Allah, ya Rabbi Agama, Alhamdulillah, lebih Alamin. Oke, ada respon ibu-ibu. Nanti kita minta Mbak Nanti kita minta Mbak Sino juga mengungkapkan sesuatu diterjemahkan oleh Ibu. Terserah nanti menyatakan cinta ke apa Mbak Sino. Karena yang pesen banyak sekali Bu. Tolong nomor handphonenya ya itu tapi sebelumnya kita tuntaskan anak-anak kita. Tadi ada pertanyaan, kalau ada respon saya persilahkan dulu. Kalau tidak ada saya langsung. Uh, gini, sekarang gini, Adino aklum Sebelum ada Quran, itu manusia yang utama diberi akal dulu sama Allah dan kalbu atau nurani gitu ya. Uh, jadi nggak ada gunanya kalau agama dikasih yang bukan manusia, yang nggak pakai akal. Jadi nek, misalnya Quran kun kok ke Quran busa ponggo pedus, kan nggak ada gunanya. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akalnya sama dengan pedus kan begitu kan. Jadi Al-Quran tidak ada gunanya untuk orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi ad-dinu aklun. Sebelum Rasulullah, sebelum ada Al-Quran, semua nabi-nabi juga tidak punya pedoman Quran. Rasulullah sendiri pedoman Qurannya setelah umur 53. Ya, lengkapnya itu. Lengkapnya 160 lebih. Mulai sholat umur 53. Jadi nek kuisa saya umur 16 tahun, kue sendiri jatah 16 tahun ora sholat. Ini tak kaplogi ya. Nah, guyonnya seperti itu. Jadi semuanya nomor satu bukan Quran, nomor satu akalmu. Karena Nabi Adam dulu dihidupkan oleh Allah dengan nama istrinya tanpa Quran, tanpa Injil, tanpa Taurat, tanpa Zabur. Jadi belajar gampangnya gini, kalau Adam menjadi simbol, belajar dulu jadi Nabi Adam, belajar dulu kemudian Nabi Nuh, Idris, Idris, Nuh, Hud, solai Ibrahim, terus sampai sempurna menjadi manusia Muhammad. Yang gitu. Ojo moro-moro Quran hadis. Jadi menung sosik. Kue jujur karo hatimu, pikiranmu bener, wes kue jadi menungso ngatit banget. Kue karo Quran langsung online langsung. Nak jelas nak nek ki lang guru-guru Quran akal murah kok nggo atimu ora kok nggo ora online. Online ki bahasa Arab siratal mustaqim. Lain itu jalan lurus betul enggak? On itu sirat. Kurang tepat apa dia, Dari anak Jamal itu. Online itu siratal mustaqim. Cetok cetok ulang ya. Jadi akal dulu. Jadi sekarang ngomong akidah, si, si, si. Sudah pasti. Ini, kalau gimaiyah sudah sudah ribuan kali saya katakan teorinya ada teori tela, ada teori jago buruk. Sekarang ngomong ada yang akidahnya tidak benar dan seterusnya. Karena Quran dengan tafsir dengan Quran itu beda. Tapi contohnya titik di sini titik apa nek jare wong Kendal? Kukuruyu nek wong wong korongkong, nek wong Madura kukurunu. Sing bener sing di BTE. Tiga-tiganya tadi mengkafsire. na antarane kukurumu, kukuruyu kongkorongkong ojo kerengan mergo ki tafsirmu dhewe-dhewe ojo wong kongkorongkong kok peksa dadi kukuruyu ojo njuti dosa-dosa ki dosa-dosa ki wong ki ning tafsire berdasarkan mulai kurunu kok sing bener ya piti eku sing bener islame Allah ning tafsirmu terhadap ayat Allah berbeda-beda satu sama lain betul enggak Nah, kamu harus punya toleransi sepanjang dia tidak mengingkari Allah, itu berarti masih oke. Okay. Gini, nanggu jorok itu. Sekarang kan banyak aliran kukuruyuk membedahkan menyesat-nyesatkan aliran kongkorongkong kongkorongkong ya ngono katanya mau ora sing bener di kongkorongkong suwi terus sing sing kokok kukurun oh gak bisa kukurun no lain jalan lagi benci satu sama lain dan itulah tugasnya Dajjal, tugasnya kekuatan-kekuatan dari barat dan utara memecah belah umat Islam. Kalau kamu pecah belah antara kukurunu, kukuruyuk dan pemberongkong, maka sukseslah mereka. Maka tolong, tolong terus silaturahmi. Nah, biasanya orang-orang yang menyesat-nyesatkan ini biasanya tidak mau bergaul, ya tidak mau silaturahmi. Nah itu mereka itu nanti Allah yang akan mengurusi karena mereka nanti akan kesepian sendiri dan tidak bisa menjadi mayoritas, tidak bisa. Gue nek mati rano sing layak, ya toh. Nek mati rano sing jadi karena menurut mereka sing sing iso dongake anak anake. Jadi tidak tidak kuat atau tidak, tidak akan sampai doamu kepada Allah. Itu kan terus Ya oke, okay, oke okay, oke. Saya doakan sampai masuk neraka. Loh, kok doakan masuk neraka? Tidak akan sampai, tenang aja. Saya kan bukan anak sampai ya. Kan begitu. Nah jadi, itu kalau pakai ayam berkokok. Yang benar adalah kokok ayam. Nah, manusia mengajar di antara itu, antara Quran dengan tafsirnya. Maka kita harus dewasa di antara tafsir yang berbeda-beda. Kalau pakai teori tela, tela, telo, dadi getuk, dadi keripik, dadi Komen ada? Awut! Tapi sing bener sing Kata bener lah masalah ya. Muka-muka kafe ya diterima Allah Muka-muka keripik diterima Allah Kan ngono saling mendoakan satu sama lain Muka-muka getuk ya diterima Allah Panjang besok, geduk karo kafe Mangane ya besok ya toh nek wis tuwa ora iso mangan kripik aku dimut. Nek gedhe iso iso. Aku ya aku wis meh-meh non kripik iki. Wis meh-meh KTP non kripik ya toh Kaya aku iki gitu loh. Ah, asalkan si kripik maupun getuk dan tape masih menganggap bahwa yang agama adalah telo, wis ora masalah. Ojo njur kripek dadi agama. Ojo njur gedhok dianggap agama. Mulane terus nek dudu gedhok salah. Se agamane telo. Asal sama-sama berpendapat bahwa agamanya adalah si telo ini bukan kritiknya, bukan tadinya, bukan gedoknya, maka masih tidak ada masalah sebenarnya. Masalahnya sekarang golongan-golongan yang hasil tafsir itu menganggap dia yang benar berarti dia yang agama, dia Islam. Agama Islam. Ini ono Islam garis lurus, garis lengkung, garis tikungan, garis lengkung. Ono garis macam-macam, ono NU garis lurus, ono NU garis lengkung, ono NU garis garis lucu. Ono mana itu kok? Itu semua tidak sama salah. Itu semua kan dialektika, itu kan kritisisme satu sama lain. Tapi asalkan tetap agamanya adalah telonya tadi, itu tidak sama salah. Jadi yang salah apa nih? Nanti nganggep biar domo, keripik domo yang salah kan akali. Mulai nomor siji, letak agama itu di akalmu dan hatimu. Tidak bisa syahwatmu. Begitu. Kalau engkau tidak pakai akal Quran tidak gunanya, habis tidak gunanya. Gitu loh ya. Jadi dia jadi jadi sekarang yang ditanyakan tadi eh, yang yang gedok sudah beres ya, sudah beres tidak ada masalah ya. Dan mereka mau misalnya nih Allah wakar, nak takbiran ping loro apa ping telu? Nek Muhammadiyah ping loro, nek NU ping telu. Terus dia Karena kita campur dengan dikit, di sekolah. Ayo lima ya ora masalah. Padha karo kowe muringati wong tuamu meninggal telung dinane pitung dinane. Lah kendina ya ora apa-apa kok ora penting jam. Kamu karo dhewe. Jam tahlilan, ya Ora masalah kendina ya ora masalah. tiga hari tujuh hari empat itu hanya tanda di administratif dirasake ya cocok itu dino mengroso rosso, budaya budaya itu tidak boleh tidak ada karena agama itu hanya bisa menjadi kehidupan kalau diterjemahkan menjadi kebudayaan Oh iya, apa yang budaya adalah gedok lagi, Nek telo langsung kok jupuk sekolah ngamuk kurang itu jenenge uang primitif. Kok Umba kok godok, kok irisi, jadi kredit, jadi gedok kan begitu. Itu namanya budaya. Jadi budaya itu ya orang yang jadi lantak budaya yang gak ikut blok kui budaya. gak ikut tiker kui budaya. Anak saya anti budaya. Kowe sholat gue belara. Kau ubut-ubut nih gini. Jadi krosok, krosok, krosok. Apa tak kena aku baca panjang aku belara? Ah, menanti lah, lalu semuanya pengen aja. Sak masjid yang aku belara, apa? Orang sing aku suka, orang aku, wah, aku teman tu? Lu malah aku masjid tu, wah, apa aku apa apa. Tapi itu aku, akhirnya tuh malaikat ngerekam guys. Wah, terus akhirnya YouTube akhirat. Pasang-pasang, wah, karena takut kepada budaya, nanti takut syirik, takut segala macam, maka mereka harus murni alam. Murni alam. Jadi orang katoan. Anak katoan kan itu tinggal budaya. Budaya tapi teknologi itu budaya. Merubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya budaya. Kalau bahasa lainnya bid'ah. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang kemarin tidak ada. Itu namanya bid'ah kata-kata ah, subjeknya adalah Al-Badi, Allah Al-Badi, Allah yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kalau ini wes ono ning gedhuke ini urung ono kowe sing telo telu sing telo apa Allah. ini sing gawe menungsa manusia itulah kemesraan dan kerjasama antara Allah dengan manusia jadi Gusti Allah kan gak ketok jadi ya nah gue itu bisa lo ngirisi gak kritik ya, ya terus malaikat itu pun ngulek itu ya beda itu ya jadi ada, ada kerjasama dong ada kerjasama makanya Allah mengatakan kami itu tidak berarti Allah banyak Allah dan para asistennya para stafnya itu namanya kami Allah malaikat kue barang kue anda itu kami termasuk kami yang disebut Allah itu kami Ya, jadi misalnya alam nasroh tadi itu. Tidakkah telah kami let apa, lapangkan dadamu? Itu naik itu siapa? Kami itu siapa? Allah, malaikat, dan Anda. Bahkan Anda nomor satu. Rumah kamu Gusti lagi, rumah ke dosokmu nek kowe dhewe berusaha. Kowe seneng patah hati nenek terus. Kan patah hati itu nikmat. Tapi orang kelemahan, apa hati itu dino, mundur itu dino, show dino. Nah sehingga itu nangis dan seorang bisu. Cewek. Ini orang Kalau itu sambil nangis dulu. Sing mau ngono kuwi ya. kebun binatang kabeh tersebut Waduh. Waduh, jalan. Oke ya, jadi jadi ngerti ya sekarang ya jadi aja ah, sekarang ya, ada yang mengatakan kanjeng Dimas itu punya karoma. Kita cari karoma itu apa? Tanya sama Kak Guru, banyak. Jadi ada dalam satu ada mukjizat, ada wahyu, ada ilham, ada karomah, ada taufil ada mauna bermacam-macam. Takono nang ahline. Kisah Indonesia rano sing takon nang ahline takon sak dalam-dalam sak ketemune wong ditakoni karomah apa. Karomahnya ya wajib makbul. wis dirabi wong Wis Ini ngomong karo omah kok enak dhewe kan semua ada asal usulnya, ada asbabul wurudnya, ada latar belakangnya. Takon sapa sing ngerti karo masa iki iki. Waliullah waliullah sudah diambil oleh Allah sekitar tahun 40-an dan sekarang sudah muncul lagi karena kepada mereka siapa waliullah karena karomah itu haknya para aulia, haknya para waliullah. Dan apa waliullah waliullah itu yang di, oleh Allah dihamparkan walaya. Kalau Nabi dikasih hamparan nubuah, kalau Rasul dikasih hamparan risalah. Ada level-levelnya, ada software yang kecanggihannya berbeda. Jadi tingkat aksesnya terhadap file itu beda-beda. Ada yang bisa mengakses uh, eh, CDR, ada yang bisa mengakses hanya, hanya job atau RTF apa TXT kalau gitu ya sing paling sederhana lah kowe iki kedian ning WS karo Sirai kok di zaman lawas kaya saya itu sudah kenal Windu karo macam itu sudah kenal Sirai. sing ngomong iki ya juga Sirai kan ning Jakarta dulu anda nggak kenal ya ada WS dulu untuk nulis tuh WS kalau iya dos jadi putingnya pakai dos operating sistemnya DOS setelah itu baru muncul Windows ya Windows 30, 31 terus sampai sekarang kemudian Mac ya, Apple sampai sekarang sudah Apple operating sistemnya sudah IO sudah iOS apa Sierra sekarang udah Sierra jadi 10 eh, se, eh 10.12 itu lagi nek nek kue nang ya SBS orang ya kau dia mau di karoma Karena karoma wahyu kasihan tergantung softwaremu. Maka hidup itu tingkatkan kelembutan hatimu, tingkatkan pixelmu itu supaya sekian juta warna bisa kamu akses. Anak kue itu material, baik dulu si pun pun pun. Anak Asing ngerti ini yang pulang ulun pulang ini sing bocah yang ngungu sing buka tutup diri kuwi ya lah nek ndak mungkin ra masalah nek ndak sing isor loro kuwi lah jadi sih ya Lah kan cari cawe kadang-kadang yang aneh ibu-ibu loh kadang-kadang Masya Allah kui berpakaian pemuda. Dipikirnya aurat itu hanya kulit. Enggak. Yang lebih aurat itu bentuk. Nenek gila. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka saya anjurkan rekomendasinya seperti ini Pak Joko SP yang main gitar elektrik ini. Ini dia kalau ketemu ada cewek jilbaban tapi pulen bawahnya dikuntit sama Pak, Pak Joko Itu terus nganti bukan itu tuh. Dan dipendeliki, singkas pas pulen dipendeliki. Terus sampai akhirnya dia risi kalau terus nolak. Ada apa Pak? Itu Kenapa bapak melihat-lihat? Loh, ya terus gunanya apa kalau nggak dilihat? <laughs> kalau nggak ingin, nggak ingin dilihat, ditutupi yang rapi, yang repot sehingga tidak kelihatan bulunya. Kalau kelihatan bulunya, sudah pasti laki-laki yang normal akan melotot. Kamu jangan tuduh saya bukan laki-laki, kita semuanya laki-laki. Orang yang ini. Ina kamu wis tua apa piye? Kok ora ngerti wae yo. Pak bismillah apa ini? Jadi ya. Jadi Karoma dalam dipelajari nanti kapan-kapan agak lebih lengkap bisa kita kasih bahan ya. Tapi tapi nggak jangan karena kalau ngomong soal wali nanti ada rumus layar itu wali ilal wali nggak tahu wali kecuali wali. Nek nabi karena Allah melantik langsung untuk satu tugas sosial yang sangat jelas maka Meskipun manusia tidak mengakui Allah yang melantiknya dan lambat atau cepat manusia dia akan diakui kalau wali dia memang samar wali itu sama dan tidak ada wali yang aku wali itu nggak ada gitu ya gue soal-soal tuh ibu kapan-kapan gue ini, ini Nek dulu jenggotmu kuwi bakat Saya mau Ayo sama awis jenggot ini dia niki piye jam iki ya. cuma bisnis lho ya. Kalau semua yang mau bisnis ya dah. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kita kasih nomor terakhir, saya minta Mas Joni, Mas Imam, Mas Suami Anta maju ke depan. Kita belajar kembali ya Bapak. Pokoknya nomor satu, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin atau tol'a eh, Utlubul ilma minal mahdi ilallah luar apa kabel kaca tadi dari buayan ibu sampai ke liang kubur kita tidak pernah berhenti guru itu ngerti bedanya ilmu sama benda sama materi materi sama rohani kalau materi kamu kasih dia berkurang kalau rohani kamu kasih dia bertambah Jelas ya. Guru mengajar tambah ilmunya, bukan berkurang ilmunya. Betul tak ya? Begitu juga. Maka indah mencari ilmu itu indah. Makanya acara seperti ini Alhamdulillah. Dibanding kue golek duit rong jam kesel, rong jam kesel, naik golek ilmu sing tangan yang ini pirang jam orang kesel. Karena Anda sudah memasuki nuansa keabadian Allah. Allah. Dan anda ini mau maka harus hidup abadi. Kowe kudu gelem urip abadi. Wis kadung. Ora iso bolos, ora iso pensiun dini, ora iso absen. Kamu harus hidup terus sampai ke surga. Bahwa melewati mati, melewati hidup lagi, melewati mati lagi, dan setelah itu soal prosedur. Tapi sudah pasti Anda akan masuk surga. Jannatun naim, kalau abadah. Sing ning sing ngampir-ngampir sedelet ora masalah insyaallah iki swarga kabeh pasti lah wis opo lah bisomu opo ala yo paling ning bulan-bulan kuwi lah tunggu beres ning kuburan wis beres insyaallah kutekan swarga ora wis dari kulon Rumala, karo ora kuwi ra seneng. Mau kae, kuwi ra gitu. Dan malaikat malik bareng ya sak kandhani niku bocah kula. Maksudnya ya, Malah nusu orang aku. Masuk boten niku ning guyon nang. Lha nek kowe iso guyon mati ya wae. Ya urip ya urip meneh urip bisa wis susah penggawean gak cetha ya ta bujuran itu itu, ya terus dira-dira meteng-meteng bareng wis meteng ke limo ukurannya sesat dan tidak sesat itu apa Loh, ini ini sederhana kok, sederhana kok. Ya, sederhana sekali. Anak SMA sudah saatnya tahu itu ya. Ya, Fi Monggo, Fi Menurut kami sesat dan tidak satu karena kami juga ilmu agamanya masih sangat dangkal. E, perbedaan antara sesat dan tidak sesat itu sebenarnya yang sesat itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Akidahnya yang menyimpang gitu seperti itu, Pak, kira-kira. Berarti yang disebut akidah itu adalah memusatkan hidupnya dengan mengakui dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalkan masih bersahadat dia belum sesat kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Tapi selama ini yang disebut sesat itu ya bersahadat. Kok terus disebut sesat itu dia ceritanya gue. Cici, Enggak, saya, anda harus enggak, jawab, enggak harus jawab sekarang. Ning kudu dipikir. Jane ukuran sesat piye? Saiki kae wong kafir. Sik sik kafir iki ono bedane kafir, musyrik, munafik. Kuwi kudu ngerti tenan. Nek wong dudu Islam ning ngakoni ono Gusti Allah kudu kafir. Gitu ya. Dia masih mengakui Allah. Cuma dia tidak mengaji Muhammad, tapi tauhidnya tetap. Tapi dia belum syahadatain. Ya. Kan gitu. Itu tidak bisa disebut kafir. Kalau kafir itu betul-betul tidak mengakui dan tidak tidak concern sama Allah. Itu namanya kafir. Kalau menuhankan yang selain Allah, namanya musyrik. Kalau munafik adalah orang yang yang eh, nyembah Gusti Allah menjanjani orang itu namanya munafik sing paling abot sing di kafir apa munafik menurut gue munafik nganggo mikrofon ya munafik kenapa kalau munafik lebih berat ngadepinya munafiki keto elanan gul wedok keto wedok gul lanang begitu diperlakukan sebagai elanan wedok meneh begitu dirabi lu lanang meneh kan gitu kan jadi anyang kok nek karo wong munafik nek kafir ceto kae lanang kok wedok ceto nek munafik ora ceto bendine iso berubah jadi satu orang munafik itu lebih merepotkan dibanding seratus orang kafir kira-kira gitu ya nah kue ojo pisang-pisang tadi munafik dan munafik tidak hanya urusan ketuhanan. Munafik itu juga dalam perilaku sehari-hari. Nek kue jam takzim karo guru takzim tenan. Dan kue kudu ngerti alasannya ngopo kok hormat karo guru gitu ya. Orang mergo kue wedi, ini mergo kue sadar. Ya. Nek kue pura-pura mergo begitu ning sekolah, kue ngencai bu, begitu guru liwat. Tuh. Sak sok ki kita Ya, ya. Kue tahu ya? Gak tahu. Iya, iya, iya. Eh, kita kira gitu ya. itu itu kecoba kue kuyon nggak masalah ya tapi tapi munafik munafikan itu kan yang paling repot dan Indonesia sekarang ini adalah medan kemunafikan yang luar biasa kelihatannya punya semua membela rakyat padahal mereka semua menindas rakyat dan mencuri uang rakyat betul nggak jadi ini negara yang betul-betul penuh dengan kemunafikan ya perilakunya, ya undang-undangnya, ya segala macam. Wah pokoknya undang-undang tahun 2002 itu luar biasa menghancurkan Indonesia dan kita harus kembalikan kepada undang-undang dasar 1945 pada suatu hari dan itu aku titipkan kepada anak-anakku kembalikan Indonesia sebagaimana aslinya gitu ya oke okay. syukur Pancasilanya disadari keislamannya jelas Pancasila itu akidah tauhid dan seterusnya ya Pendidikan itu sila kedua. Sila pertama agama, akidah. Sila kedua pendidikan. pendidikan pendidikannya salah, nanti hasilnya, hasilnya pendidikan itu kan sila ketiga, yaitu parpol-parpol, ormas-ormas, tokoh-tokoh intelektual sila ketiga. Sila ketiga ini yang kita percaya untuk bikin pemerintahan. Pemerintahan itu sila keempat, yaitu orang yang kita pilih dikumpulkan untuk bermusyawarah dan bermuakat. Sila keempat apa? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilannya ada, permusyawaratannya mana sekarang? Sekarang ada perwakilannya yang kita pilih dengan bil pilek-pilek itu, tapi permusyawaratan tidak ada. MPR sudah tidak berfungsi seperti dulu. Kita tidak punya garis besar haluan negara, tidak punya lagi. Jadi ini kapal besarnya ini Racetor, Rono ini, Racetor. Makanya rakyatnya mobat mabit terlalu duluan. Nah, kamu anak muda generasi milenial Anda yang akan oleh Allah diberi kekuatan untuk mengembalikan Indonesia dengan kekuatan dan kesatuannya sebagaimana semula. Ini ya. Sip. Sip. Soal sesat, janjane sing ngerti tenang sesat kalau urasat kisopo. Allah ya. Oke. Okay. Jadi nek ana eh, riset aja percaya sik, didolek sik, didelok sik, dinilai sik. Aja langsung percaya. Jare wong Jawa aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Pokoke aja dumeh. Aja diwawu, kalau dia tegak menjadi kesombongan menjadi alif. Kalau non diselingi sesuatu yang berdiri menjadi nar. Non ro tengah-tengahnya berdiri nar nar itu api api itu harus anda pegang oh, yo iya, yo iya, jadi cekel yo iya. maksud saya harus anda kelola harus anda kendalikan maka di anda harus tekuk alisnya itu sud so menjadi wawu menjadi nur api anda kendalikan menjadi cahaya nah dimensi lain iblis itu di, kata Sabrang waduh begitu cintanya aku sama anakku sehingga aku kutip-kutip terus kalimatnya. Meskipun apa yang dia berikan kepada saya belum seimbang dengan apa yang pernah aku perjuangkan untuk dia. Itu tidak masalah. Seorang bapak tidak pernah menagih. Hanya menanti dengan sangat kecewa. Yeah, more, more, more. yeah. Jadi nah jadi ini ini listrik ini tidak terjadi kalau tidak ada simbolisme iblis. Iblis itu arus negatif. Arus negatif, arus positif Anda kelola, Anda teknologikan menjadi terus Anda pertemuannya Anda Anda kendalikan, Anda jinakkan dia menjadi cahaya. Jadi tidak bisa anti iblis. Mentang-mentang ada misalnya cerita gini, anda yang merokok di surga nanti nggak bisa ngerokok karena Anda ada api, apinya di neraka. Loh. Cari sop. Cari sop. Di surga itu Allah berjanji apa yang kita inginkan terjadi. Tanpa konflik. Kalau di dunia kan surganya satu orang, nerakanya orang lain. Ada dua orang mencintai satu cewek, yang satu tercapai, berarti dapat surga, yang tidak mencapai, neraka. Itu di dunia, di surga tidak meskipun kepentingannya sama tidak berbenturan di sana. Berarti ada satu formasi entah kimiawi, fisikawi, rohani atau apapun kita belum tahu, tapi di sana harmoni yang terjadi, di sini konflik. Kan gitu. Jadi tidak bisa terus dipastikan di sana tidak ada api. ini Kalau tidak ada api, tidak ada cahaya juga. Lalu peteng dedet. <laughs> Mau suarga kok peteng gelangan. Eh? Oh, gelangan. Eh? ini sandal kula hilang langsung. Jadi tidak bisa ditentukan di surga itu ada apa sih. Tuhan cuma memberi clue, memberi sejumlah gejala. Misalnya surga ada empat, ya. Empat itu lapisan apa deretan, nanti dulu. Terus surga itu warnanya hijau tua, gitu kan. Jadi yang pakai hijau tua itu Allah senang sama Anda. Kalau yang pakai hitam itu ya, hajar jahanam itu. enggak, enggak juga sih. Tapi pokoknya Allah mengatakan warnanya hijau tua, kan gitu kan di surat Ar-Rahman. Terus ada empat, surga itu ada empat. Terus di sana itu Anda mencapai tingkat software yang tertinggi dari jiwa dan kehidupan Anda yang disebut software tertinggi itu kemudian terjemahan menjadi bidadari. Bidadari itu mengatakan tingkat presisi, tentang kejelian, gelepung kalau bahasa ilmiah gelepung. Kalau engkau sudah mengetahui ilmu gelepung, maka Anda bikin apa saja bisa. Gelepung itu apa ya? Tepung. Anda karena yang Anda kenal sekarang kan bangunan setelah tepung diolah, ngetine getuk, ngetine keripik, ngerti ini sego kue orang ngerti kue asal usule beras asal usule pari asal usule adalah sel-sel nah itu sama saja apa kopi apa cangkir apa itu semua sel semua kan gitu. nah, coba bagaimana coba kita tidak pernah memerintah tapi datang jadi koko ini yang paling rajin nih kira-kira masuk surga kira-kira loh. Oke teman-teman sekalian, jadi maksud saya itu sebenarnya pengennya ya kalau kita tidak mendengarkan gitar jikustik malam hari ini, saya kira pulang kita akan termimpi-mimpi. Kita akan menyesal dan agak sedikit mengutuk juga kan begitu kan. Iya iya, cari gitaris murah, perang gitar. Maling menunggu juga gue yang jalan, paling menunggu lah. Tapi nanti kita pakai untuk puncak ya, beliau nih ya, biar mereka mikir-mikir dulu, merencanakan dulu. Sekarang kita dengarkan dulu Pak Muzamil, Pak Muzamil, Pak Muzamil. Eh, tadi sudah terlanjur disebut mengenai wama kolaktil jinna wal dan seterusnya. Pokoknya Pak Muzamil ini makin lama makin maju, makin jadi ketika saya kami mengajak Pak Muzamil ke Mandar, Pak Muzamil tidak saya kasih waktu untuk berceramah. Cuma dia menjadi sangat dasar ilmunya karena setiap saya ngomong ayatnya apa? Menunggu. Wah, Aku panggil ngomong apa ayatnya apa, Pak? wes gelem ora gelem saya gitu terus deh. Nah, itulah cara saya menguji murid-murid saya. Nah di dunia ini ribut semua karena eksistensinya. Karena kelompok-kelompoknya, iki Islam Nusantara, iki Islam mancanegara. Iki Islam apa meleset macam macem Jadi emblemnya itu yang jadi masalah. Kalau kita ngomong perbuatan, kita tidak penting berkulit apa ya Mas ya. Tidak penting, yang penting Anda berbuat apa. Itu. Jadi tidak tidak usah dirumus-rumuskan. Anda muslim atau bukan juga tidak masalah. Yang penting Anda beribadah kepada Allah apa tidak. Kan begitu. Nah, nanti ada satu tafsir yang dasar dari seorang kiai yang yang prestasi tertingginya adalah mengawinkan tanah dari Madura dan tanah dari Pulau Jawa yaitu Kiai Haji Muzamil meng mengenai jen, apa, bentuk kalimat apa Pak Muzamil? Wama kholaktul jinna wal insa illa liya'budun itu kalimatnya bukan innama kholaktul jinna Inna kholaktul jinal liak butun. Tidak, tapi pakai wama terus ilah. Jadi itu, jadi ini loh. Aku ketemu kowe njur tak rabi. Kui apa? Flat gitu. Lurus aja. Tapi kalau aku ketemu aku ora gelem ketemu kue nek ora tak rabi. Oh, bukan top kuwi toh Muzamili banget. gitu. Ah, gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Haidar, untuk Sule, untuk Mas Imam semuanya. Uh, sekarang kita kita kita, kita tadi kan punya rencana untuk rekapitulasi nilai-nilai maknya yang akhir-akhir ini dihasilkan, tapi itu ora yora ya popo. Loh, hidup itu enggak. Jadi kalau Anda baca Quran itu tidak tidak pakai bab-bab seperti kalau Anda kuliah di tengah jalan tiba-tiba loncat ke sana nggak apa-apa memang hidup itu seperti itu gitu loh kan kalau anda jalan di jalan raya kan tidak bisa anda set up engko aku menggok ngiwa sidik jur nengen ora raiso tergantung ketemu apa jur gue menggir kan begitu hidup itu seperti itu bukan bukan anda merencanakannya